بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الحاضرين Likhwan para pendengar dengan FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ababil maupun yang dapat memantau siaran kita dimanapun antum berada. Alhamdulillah Allah lapangkan kita untuk kembali bersama menyelami perkataan Syekh Muhammad rahimahullah taala tentang bantahan terhadap syubhat. Bantahan terhadap syubhat yang dilontarkan oleh al-musyrikun atau al-muntasibuna ilal Islam eh, berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala wa amma al-jawab al-mufassal fa inna a'da Allah lahum i'tiradat kathira i'tiradat kathiratun ala din ar-rusul yasudduna Adapun jawaban secara rinci sesungguhnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali bantahan-bantahan terhadap agama para rasul. Dengan bantahan-bantahan tersebut, mereka berupaya memalingkan manusia daripadanya Allah SWT. Ketahuilah ikhwani rahimanillah wa iyakum ajma'in, setiap nabi memiliki musuh-musuh yang senantiasa bah membahu untuk memberikan syubhat, memberikan kesamar-samaran, mengaburkan agama para rasul, menyimpangkan agama mereka, malingkan orang-orang daripada jalan mereka minha qauluhum nahnu la nusyriku billah bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadhurru illa Allah wahdah la lah di antara syubhat mereka mereka berkata terhadap para penyembah-penyembah yakni selain Allah Subhanahu wa taala berhala-berhala dan seterusnya kuburan-kuburan yang dikutuskan yang disembah yang dipuja wali-wali dan seterusnya malaikat batu-batuan, pohon-pohonan. Mereka berkata, "Nahnu la nusyriku billah." Kami tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami bersaksi bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat, tidak pula dapat mendatangkan mudarat kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan kami pun meyakini bahwa Muhammad adalah Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang tidak memiliki apapun juga yakni kemampuan untuk mendatangkan bagi diri manfaat tidak pula menjauhkan daripada dirinya bahaya apalagi boleh berkata fadlan an Abdul Qadir atau ghairih apalagi Abdul Qadir dan orang-orang semisalnya yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mereka syubhat pertama yang mereka lontarkan yang akan menjawab Syekh secara rinci adalah ketika kita mengatakan kepada mereka wahai orang-orang yang tersesat kalian telah berbuat kesyirikan maka mereka menjawab kami tidak pernah berbuat syirik kepada Allah karena kami meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mencipta, yang memberikan rezeki. Kami meyakini tidak ada yang memberikan manfaat, menolak mudarat kecuali Allah semata. Dan kami pun meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mendatangkan untuk diri manfaat, tidak pula menolak daripada dirinya mudarat apalagi Abdul Qadir dan semisalnya. Walakin ana mudhnib. Ini syubhatnya. Dia mulai mulai mereka masukkan. Walakin ana mudhnibun was lahum jahun indallah. Tapi aku ini adalah seorang yang berdosa. Aku ini adalah seorang yang berlumuran dosa. Dan orang-orang salih itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa atlubu minallahi bihim. Maka karena kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah swt dengan itulah aku bermohon kepada Allah melalui perantaraan mereka ini syubhat yang pertama kami tidak pernah berbuat kesyirikan karena kami meyakini hanya Allah swt yang mencipta yang menetapkan manfaat, menolak mudarat. Hanya dia semata, tidak pernah Nabi, apalagi orang-orang seperti Abu Qadir kami yakini Abdul Qadir Jailani tidak bisa menentang manfaat, tidak bisa menolak mudarat tapi mereka semua adalah orang-orang saleh dan kita adalah orang-orang yang berdosa dan mereka memiliki kedudukan di sisi Allah SWT karena itulah kami berpantara dengan mereka kami meminta kepada Allah SWT melalui perantara mereka fajawibhu bima taqaddam maka jawablah untuk syubhat ini dengan apa-apa yang telah kita sebutkan sebelumnya wahwa yakni jawabannya annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta Jawab kepada mereka sesungguhnya orang-orang yang diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun mengakui apa-apa yang disebutkan wa muqirruna anna awthanahum la tudabbiru syai'an mereka sangat mengakui bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tidak mampu melakukan apapun, tidak bisa mengatur alam semesta. Wa ma aradul jaha wa syafa'ah. Tapi semua mereka menjadikan berhala-berhala ini sebagai perantara yang mereka harapkan syafaatnya karena kedudukan mereka di sisi Allah Swt. Karena dahulu kita sebutkan bahwasanya sebagian daripada orang-orang musyrikin menyembah berhala-berhala yang merupakan simbol-simbol daripada orang-orang saleh yang meninggal seperti lata, Yaguth, Ya'uq, Nasar, orang-orang saleh yang meninggal kemudian dibuatkan patungnya. Katakan kepada mereka, maka demikian jugalah orang-orang musyrikin yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengakui sebagaimana akan akui bahwasanya hanya Allah yang mencipta. Latta tidak bisa mencipta. yaguth yauk dan Nasa tidak bisa mencipta. Mereka tidak bisa memberikan rezeki. Mereka tidak bisa mendatangkan manfaat. Mereka tidak bisa menolak mudarat. Mereka mengakui hal itu semua tapi mereka dipuja, diharapkan, dijadikan sebagai perantara karena menurut orang-orang musyrikin mereka itu adalah merupakan eh, orang-orang e, saleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu taala dan mereka pun mengibadati mereka, mengibadati berhala-berhala ini dalam rangka bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan, "Waqra alaihi ma Allah fi kitabih." Wawaddihu. Bacakan kepadanya apa-apa yang disebutkan dalam kitabnya dan jelaskan kepadanya. Bagaimana tergencinnya umat Nabi Nuh ketika mereka menyembah patung-patung Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Di mana Allah SWT kafirkan mereka. Di mana Allah SWT menghancurkan mereka semua. Kemudian yakni tersimpan, terpendam oleh Tuhan pada masa Rasulullah SAW. Diutus, kembali syaitan memberitahukan tempat-tempat patung tersebut kembali dipuja oleh masyarakat Arab. Katakan, bahwasanya masyarakat Arab menyembah seluruh patung itu bukanlah dalam bentuk meyakini mereka pencipta dan seterusnya. فإن قال هذه الآيات نزلت في من يعبد asnam. muncul syubhat lain. Jika mereka berkata, bukankah ayat-ayat yang kamu bacakan itu yakni turun terhadap orang-orang yang menyembah patung-patung? Kaifa taj'aluna as-salihina mithla asnam? Bagaimana akan menjadikan patung-patung itu yang disembah oleh orang-orang musyrikin kalian samakan dengan orang-orang saleh? Am taj'alun al-anbiya asnaman? Bagaimana akan menjadikan para nabi-nabi tersebut sama dengan patung-patung? Fajawib bima taqaddam. Jawablah dengan apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya. Bahwasanya Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan di antara orang-orang musyrikin. Ada yang menyembah patung, dan ada pula yang menyembah Nabi sebagaimana orang-orang Nasara yang menyembah Isa bin Maryam. Diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasara yang menyembah Isa bin Maryam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Romawi, orang-orang bin Najran dari Yaman dan seterusnya. Orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair. Orang saleh daripada mereka semua diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua menyembah Uzair, yang menyembah Isa bin Maryam yang menyembah Lat dan lain-lainnya tidak pernah dibeda-bedakan Rasulullah SAW. Jawablah dengan apa-apa yang telah lalu. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أراد ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah taala melanjutkan Sesungguhnya jika orang-orang kufar juga menyaksikan bersaksi atas rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada Allah adalah Rabb pencipta alam semesta, pengatur dan pemeliharanya. An-nafi'ud dar yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat. wa annahum ma aradu illa syafa'ah dan sesungguhnya yakni berhala-berhala yang mereka datangi itu tidaklah mereka maksudkan daripada mereka kecuali hanya agar mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu Walakin arada an yufarriqa baina fi'lihi wa fi'lihi bima dzakar. Dia ingin bedakan antara perbuatan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala-berhala itu dalam bentuk syafaat dengan perbuatannya yang mendatangi orang-orang saleh yang telah meninggal. Fazkurlahu anil kufar Maka sebutkan kepadanya pula bahwasanya orang-orang kafir terdahulu Ada yang menyembah berhala Tapi ada juga di antara mereka yang menyembah wali-wali Di kalangan kaum muslimin menganggap bahwasanya kesyirikan itu adalah Ketika orang-orang menyembah patung saja Dan ini yang ada di benak kaum muslimin Orang-orang musyrikin dianggap kaum muslimin diperangi Rasulullah Karena mereka menyembah patung saja Hanya itu yang mereka pahami Sampai disitulah tingkat pemahaman mereka Padahal yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya penyembah patung saja. Penyembah para nabi, penyembah orang-orang saleh tidak dibeda-bedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Qala Allah fihim dia bacakan dalil disebutkan Allah berkata tentang mereka ulaika ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihim alwasilah ayyuhum akrab. Bacakan kepadanya adalah quran Al-Karim. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 57. Ketika Allah SWT menceritakan perihal yakni para nabi yang disembah oleh umatnya. Padahal para nabi tersebut adalah merupakan makhluk-makhluk seperti mereka pula para nabi termasuk adalah makhluk-makhluk yang juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha mencari jalan yang paling dekat membuat mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Allah sebutkan dalam ayat ini Al-Isra ayat 57 ulaika mereka itu orang-orang yang dipuja, yang disembah, yang diharapkan yang dijadikan sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala alladzina yad'un. Mereka juga adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencari jalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling dekat yang membuat mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan taat tentunya. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi tersebut adalah manusia-manusia yang pada masa mereka dipuja. Padahal Allah membantah bahwasanya mereka sendiri pun makhluk yang tidak bisa dipuja, tidak bisa diminta dan diseru karena mereka juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa yad'una Isa bin Maryam wa ummah. Bukankah orang-orang di masa Rasulullah SAW ada yang menyembah Isa bin Maryam, yang menyembah ibunya, yang diperangi oleh Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah memerangi orang-orang mawiyah dalam perang Tabuk? Dan seterusnya, bacakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang menyembah Nabi yang diperangi Rasulullah SAW. Padahal mereka tidak pernah menyembah Isa bin Maryam sebagai pencipta alam semesta. Tidak pula mereka pernah menganggap Isa bin Maryam sebagai nafi'ud dhar yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Tapi sebagai perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una Isa bin Maryam wa ummah. Di antara mereka ada yang menyuruh Isa ibnu Maryam dan ibunya. Waqad qala Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun." Padahal Allah menyebutkan Tidaklah Al-Masihu Ibnu Maryam kecuali seorang rasul qad khalat min qablihi rusul yang telah berlalu sebelumnya para rasul-rasul wa ummuhu siddiqah dan ibunya adalah seorang yang jujur kana ya'kulani ta'am yang kedua-duanya makan makanan itu bukan merupakan sifat-sifat ketuhanan yang makan sebagaimana makhluk yang membutuhkan makanan yang berhajat kepada makanan yang berhajat untuk mengeluarkan yakni sisa-sisa makanan itu bukan sifat Tuhan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma undur anna yufakun. Lihatlah bagaimana kami telah terangkan kepada mereka ayat-ayat tanda-tanda yang jelas. Kemudian lihatlah anna yufakun. Dari mana mereka tertipu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat berikutnya qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wala naf'a Wallahu huwas sami'ul alim. Katakan Muhammad, apakah kalian menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak sedikit memiliki bagi kalian kemampuan untuk menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat padahal Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wadhkur lahu qawlahu ta'ala. Bacakan pula kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yahsyuruhum jami'a pada waktu Allah kumpulkan seluruh makhluk seluruhnya. Thumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah akan berkata kepada para malaikat, malaikat ini sembah oleh orang-orang musyrikin. Karena sebagian orang-orang musyrikin di atas tadi kita sebutkan, mereka menyembah Isa bin Maryam, menyembah ibunya. Semua mereka diperangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya kelak pada hari kiamat Allah SWT akan menegakkan hujah kepada para malaikat-malaikat yang disembah oleh sebagian daripada orang-orang musyrikin di masa Rasulullah SAW. Karena mereka menganggap orang-orang musyrikin, sebagian bangsa Arab menganggap malaikat-malaikat adalah merupakan putri-putri Allah yang mereka sembah, maka Allah katakan kelak sebagaimana terdapat dalam surat Sabah ayat 40 wa yawma yahshuruhum jami'a dan tatkala Allah membangkitkan mereka semua thumma yaqulu lil malaikah Kemudian Allah akan berkata kepada para malaikat-malaikatnya, Aha ulai iyyakum kanu ya'budun apakah mereka-mereka itu yang menyembah kepada kalian apakah mereka-mereka itu hanya kepada kalian menyembah qalu subhanak berkata para malaikat maha suci engkau ya Allah anta waliyuna min dunihim engkau adalah wali kami Tuhan kami, pemelihara kami, penolong kami, bukan mereka. Balkanu ya'budunal jinna aktsuru aktsaruhum bihim mu'minun. Tetapi kebanyakan mereka menyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin. Waliyadzubillah. Malaikat membantah terhadap orang-orang yang membah mereka dan kelak Nabiullah Isa bin yang membantah terhadap orang-orang menyembahnya. Demikian pula Uzair akan membantah kepada orang-orang menyembahnya. Demikian juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala, semua mereka di hari kiamat akan berlepas diri pada orang-orang yang menyembah mereka. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 116 Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Tatkala Allah berkata kepada Isa bin Maryam di hari kiamat Allah kembali tegakkan hujah didengarkan oleh orang-orang yang menyembah Isa bin Maryam wahai Isa apakah engkau yang berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Isa, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak layak bagiku mengatakan apa-apa yang bukan hakku. Dia katakan, andai kata ya Allah aku mengatakannya engkau telah mengetahuinya. Karena engkau mengetahui apa, apa yang dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang dalam dirimu. Ya Rab, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui secara segala perkara yang gaib. Fakullahu. Katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka, yakni A'rafta anna Allah kafara man al asnam? Tidak akan kamu lihat dalam ayat-ayat tadi yang kita bacakan bahwa Allah mengkafirkan orang-orang yang menyengaja untuk bertujuan menyembah patung-patung, mendatangi patung-patung, mengharapkan mereka sebagai perantara. Wa kaffara aidan man qasada salihin. Tapi demikian pula Allah kafirkan orang-orang yang menjadikan tujuannya orang-orang saleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalam. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu memerangi mereka semua. Jadi katakan kepada mereka, ketahuilah uh, ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu tidak pernah membeda-bedakan orang-orang musyrik apapun yang mereka sembah Rasulullah nggak bedakan para penyembah patung dengan penyembah nabi, penyembah orang saleh, penyembah malaikat, penyembah jin, semua diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'in qal andai kata mereka mengatakan subhat berikutnya memberikan subhat, memberikan talbis, memberikan Bantahan berikutnya. Al-kuffar yuriduna minhum. Bukankah orang-orang kafir itu pada masa Rasulullah SAW mereka memang meminta kepada berhala-berhala tersebut. Wa ana ashhadu anna Allah wan nafi'ud dar mudabbir la uridu illa minhum. Adapun aku, bukankah aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat memberikan manfaat? Dialah yang mendatangkan mudarat, dialah yang mengatur. La uridu illa minhu. Bukankah aku meyakini bahwasanya aku tidaklah menginginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata? wassalihuna laisa lahum min al-amr syai'un. Bukankah aku meyakini bahwasanya orang-orang saleh yang aku datangi tidak sedikit memiliki apapun juga? Walakin aqsudu Aksuduhum arju minallahi syafa'atahum. Tapi aku mendatangi mereka tidak lain karena aku harapkan syafaat mereka. Jalur lain kata mereka. Orang-orang itu, orang-orang yang mendatangi orang-orang musyrikin ini pernah Nabi dalam pemahaman mereka, itu meminta kepada orang-orang saleh ini. Mereka berdoa kepadanya, aku hanya kepada Allah SWT. Aku hanya meyakini Allah SWT semata. Zat yang bisa memberikan manfaat, menolak mudarat. Tetapi aku datangi para wali-wali ini, orang-orang soleh ini karena mengharap syafaat mereka. Fal jawab. Jawablah kepadanya, "Anna hadza qaulul kuffar sawa'an bisawa'." Katakan kepadanya, ucapanmu ini adalah merupakan ucapan orang-orang kafir, enggak ada bedanya. Waqra alaihi qaulahu ta'ala. Bacakan kepadanya ayat Al-Qur'anul Al Karim yang menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir terlebih dahulu pun tidaklah mengharapkan daripada berhala mereka kecuali syafaat pula. Sebagaimana anggapan kaum muslimin dewasa ini bahwasanya orang-orang kafir yang datang meminta kepada patung-patung itu meminta kepada mereka secara langsung padahal tidak. Orang-orang yang mendatangi patung-patung ini, muja patung-patung ini meminta kepada patung-patung ini adalah sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hal yang tidak diketahui sebagian daripada kaum muslimin. Mereka menganggap dikafirkan mereka diperangi oleh Rasulullah karena mereka meminta kepada berhala-berhala tersebut Padahal sesungguhnya mereka hanyalah menjadikan berhala-berhala sebagai syafaat, memberi syafaat, perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekh Muhammad, ini ucapan kamu ketika engkau mengatakan aku hanyalah mengharapkan syafaat mereka orang-orang saleh ini demikian pula lah ucapan orang-orang musyrikin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan kepadanya ayat Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat 3 walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa dan orang-orang Allah mengatakan dan orang-orang yang mengangkat tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan wali-wali mereka berkata tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka wali-wali tersebut mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ini adalah ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin tidak pernah meyakini patung-patung itu yang mencipta. Tapi sebagai yakni simbol orang-orang saleh yang dapat membuat mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya itu dibentuk dalam bentuk patung, sebagian dibuat dalam bentuk kuburan. Itu bedanya. Tapi sama-sama keyakinan bahwasanya memberikan syafaat. Patung ini memberikan syafaat, orang-orang saleh ini memberikan syafaat. Bukan kita telah ceritakan bahwa Latta itu adalah merupakan patung orang saleh yang meninggal yang berbuat kebaikan ketika menyambut jemaah haji setiap tahunnya disiapkan makanan, disiapkan minuman untuk para jemaah haji ketika dia meninggal kemudian dibuat patungnya Bukankah orang-orang Quraisy menyembahnya dalam bentuk tawasul, dalam bentuk minta syafaat, bukan dalam bentuk meyakini bahwasanya Latta ini adalah yang memberikan manfaat? Tidak, mereka yakin itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah, bacakan ayat lain dalam surat Yunus ayat 18. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan, mereka ini berhala-berhala ini, tuhan-tuhan ini syufa'auna indallah adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama. Enggak ada beda antara yang kau katakan dengan ucapan orang-orang musyrikin pada masa Rasulullah mereka semua mengatakan bahwasanya berhala-berhala yang mereka harap juga sebagai perantara dan memberi syafaat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'alam أن hadhi الشبه al-thalath أكبر akbaru عندهم ketahuilah inilah tiga syubhat yang paling besar yang dimiliki mereka فإذا arafta anna Allah وضحها fi kitabih wafahimtaha wa fahimtaha fahman jayida fama ba'daha aisar minha ketahuilah Ini adalah tiga syubhat yang terbesar yang mereka miliki andai kata engkau mengetahui bahwasanya Allah telah jelaskan jawabannya dalam kitabnya dan engkau memahami isi perkataan tersebut dengan pemahaman yang jelas maka syubhat-syubhat berikutnya akan lebih mudah bagimu untuk menjawabnya ikhwani rahimahullah rahimakumullah Inilah dia tentang subhat-subhat yang dijelaskan oleh orang-orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan. Ada tiga subhat yang mereka sebutkan di sini. Yang pertama, kita ulangi kembali. Yang pertama, annahum yaqulun nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kami mengucapkan syahadat. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Kan kami bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Wa na'lamu annahu la yanfa' wa la yadur. Kami meyakini bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kami meyakini Nabi tidaklah memiliki apapun juga. Tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Apalagi Abdul Qadir Jalan dan semisalnya. Namun mereka semua memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kami mengharapkan kedudukan mereka ini dapat mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sangat mudah sekali. Dijelaskan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepadanya bahwasanya orang-orang musyrikin dengan patung-patung mereka meyakini apa-apa yang kalian yakini bahwasanya patung-patung mereka tidak pernah mencipta tidak pernah memberikan manfaat menolak mudarat memberikan rezeki tapi semua patung-patung tersebut disembah oleh orang-orang musyrikin sebagai perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacakan kepadanya ayat surat Yunus tadi ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah mereka mengibadati dari selain Allah ma la yadurruhum wa la yang mereka meyakini tidak bisa mendatangkan bagi mereka mudarat ataupun manfaat wa yaqulun sementara mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan orang-orang musyrikin yang Allah rekam dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya mereka menyembah berhala-berhala mereka sebagai indah Allah pemberi perantara mereka, syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakan, Muhammad, apakah akan akan beritahukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang tidak bisa mengetahui yang di langit ataupun di bumi maha suci Allah SWT daripada apa-apa yang mereka sekutukan. Nah, maka, dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan perbuatan mereka dengan kesyirikan. Amma yusyiriku dengan apa-apa yang mereka syirikan, ya apa-apa yang mereka sekutukan. Padahal mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala tersebut syufa'a'una indallah. Memberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka meyakini sekali bahwasanya berhala-berhala tersebut tidak pernah mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Tapi yang mereka maksudkan adalah mengharapkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwannya rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Kalaupun mereka mengatakan aku ini adalah seorang biasa, aku orang yang berdosa, aku ini orang awam. Katakan kepadanya, kenapa kamu tidak meminta istighfar kepada Allah langsung? Kenapa engkau tidak memohon ampunan Allah SWT langsung meminta kepadanya, berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk berdoa kepadanya dan bukankah Allah menjanjikan dia akan memberikan jawaban apa-apa yang kamu doakan? Kenapa engkau harus meminta melalui tentara mereka? Dan bukankah Allah tidak pernah katakan dalam ayatnya satu potong pun, jika engkau berdosa, maka pergilah kepada kuburan si fulan. Berperantaralah kepadamu, dia dia adalah hamba yang saleh. Bertawasullah kepadanya. Jadikanlah dia perantara aku dengan dengan dengan dirimu. Allah tidak pernah katakan dalam satu potong ayat pun dalam Al-Quran Al Karim. Tapi Allah segera katakan Al-Quran Al Karim, Udu'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'wat ad-da'i, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Enggak pernah Allah jelaskan, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku melalui pentaran si fulan, wali fulan, syekh fulan, nabi fulan, tidak pernah. Tapi Allah katakan ujibu da'wat ad-da'i da'an. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku Kemudian dikatakan pula kepadanya, mereka adalah orang-orang saleh. Mereka para nabi. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah merupakan amalan mereka sendiri. Kesalahan mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Adapun engkau tidaklah akan ada yang dapat kau sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali amalanmu semata. Dan kau tidak akan bisa bergantung dengan kesalehan orang-orang saleh engkau tidak akan bisa bergantung dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau engkau tidak memiliki amalan saleh sedikit pun seperti mereka. Katakan kepada mereka, bacakan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 134, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Katakan kepadanya, Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 134 mereka adalah para umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat. Bagi mereka apa-apa yang mereka upayakan. Walakum ma kasabtum. Dan bagi kalian akan diberikan ganjaran dengan apa-apa pula yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan dimintai tanggung jawab dengan apa-apa yang mereka perbuat. Allahu Akbar. Ini akidah. Banyak orang-orang yang menganggap dengan menggantungkan foto wali ini, orang saleh ini, kita dapat diberikan Allah SWT kemudahan, kelapangan rezeki, dan seterusnya. Katakan kepada mereka, ini orang saleh akan bermanfaat bagi dia amalan dirinya sendiri. Dan engkau tidak akan diterima Allah SWT kecuali amalan manusia mata. Dan engkau tidak bisa bergantung dengan orang-orang saleh dalam beramal ibadah. Anak apa anak Nabi, anak Nabi Yunus, eh, anak Nabi Nuh alaihissalam, nggak bisa bergantung dengan kenabian bapaknya. Istri Nabi Lot tidak bisa bergantung dengan kenabian suaminya. Paman Nabi Muhammad SAW tidak bisa bergantung dengan kenabian, yakni keponakannya. Dalam Islam, setiap orang akan memberi, mendapatkan ganjaran amalan yang dia upayakan sendiri. Bukan bergantung dengan orang tuanya. Berkata Rasulullah SAW, Man batta'a bihi amaluh, lam yusri bihi nasabu. Barang siapa yang berlama-lama tidak beramal, tidak berguna baginya, tidak akan dapat mengejar ketertinggalannya lantaran nasabnya. Nggak berguna nasab Anda sebagai seorang Habib, sebagai seorang eh, memiliki keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali jika anda beramal sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jangan katakan ini bapakku, ini moyangku, moyangku adalah uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan demikian. Moyangku adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Moyangku adalah wali fulan. Tapi setiap orang hendaklah dia bergantung dengan amalannya masing-masing. Kesalehan mereka untuk mereka. Kedudukan mereka itu bagi mereka sendiri Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat bagimu selama engkau berdosa tidak memiliki yakni upaya untuk mengikuti mereka. Jangankan mereka, orang yang paling dekat denganmu, orang tuamu sendiri, anakmu sendiri, tidak akan bisa memberikan bagi manfaat apapun juga kecuali amalanmu semata. Di hari kiamat Allah katakan, "Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah." Pada hari itu, satu jiwa tidak akan bisa memberikan manfaat bagi jiwa lainnya dan seluruh urusan adalah milik Allah Subhanahu wa Allah katakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa akan bertanggung jawab dengan jiwanya masing-masing. Wakshaw kata Allah dalam ayat lain dalam surah Luqman ayat 33. Wakshaw yauman la yajzi wailun an waladihi wala maulun huwa jazin an walidi syai'a. Dan takutlah akan pada satu hari seorang tua tidak akan bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Demikian juga seorang anak tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya sedikit juga pun. Allah katakan dalam surat Abasa ayat 34 dan 3 sampai 36, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani." Pada hari ketika orang berlari daripada saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari dari istrinya dan daripada anak-anaknya. Di hari kiamat masing-masing akan bergantung amalan yang diperbuat masing-masing. Kalau anda kata kami yang benar ingin mengikuti kesalehan mereka, ada kuburan yakni orang-orang yang saleh sebenar-benarnya. Maka jangan kau bergantung dengan kesolehan mereka. Berbuatlah sebagaimana mereka berbuat. Beramalah sebagaimana mereka, mereka amalkan. Jika mereka orang saleh, pasti mereka akan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang yang saleh. Apalagi sebagian orang-orang yang keramat adalah orang-orang yang kufur wal yang menentang syariat, yang tidak mengerjakan sholat, yang lepas daripada syariat dianggap sebagai wali-wali dikeramatkan yang meninggalkan syariat salat contohnya mengatakan dia telah mencapai jenjang yakin yang tidak perlu lagi berbuat syariat orang seperti ini tidak layak dijadikan sebagai wali apalagi dipuja min afsakin nas orang-orang fasik wal billah para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jawaban bagi mereka syubhat yang pertama kemudian syubhat yang kedua jika kebacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT dalam surat Yunus ayat 18 wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum mereka mengibadati dari selain Allah SWT yang tidak pernah memberikan bagi mereka mudarat tidak pula manfaat wa yaquluna haula'i syafa'un indallah mereka mengatakan semua itu adalah yakni berhala-berhala ini Tuhan-Tuhan ini adalah pemberi syafaat dari Allah SWT jika kau kebacakan kepadanya ayat yang terdapat dalam surah Zumar ayat 3 walladzina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa dan orang-orang yang mengangkat Tuhan-Tuhan dari sana Allah Subhanahu sebagai wali-wali mereka berkata tidaklah kami mengibadati Tuhan-Tuhan ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah swt. kemudian kau terangkan kepadanya bahwa orang-orang musyrikin tidaklah pernah mereka sama sekali mengibadati patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut, wali-wali tersebut, kecuali hanya mengharapkan syafaat kepada mereka. Kalau dia katakan ayat ini turun terhadap orang-orang yang menyembah berhala saja, dan aku tidak pernah menyembah berhala, tapi aku bertawasul kepada orang-orang saleh. Bagaimana kamu samakan berhala dengan saleh? Jawab, bahwasanya orang-orang musyrikin bukan hanya menyembah berhala sebagaimana yang kamu ketahui saja, mereka juga ada yang menyembah wali-wali, menyembah nabi-nabi sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah malaikat. Semua yang mereka sembah ini tidak pernah mereka yakini sebagai pencipta tapi sebagai perantara pemberi syafaat yang mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tapi Nabi tidak pernah membeda-bedakan seluruhnya seluruhnya diperang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian subhat yang ketiga subhat yang ketiga yakni berkata Syekh Muhammad rahimahullahu taala فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة Kalau andai kata mereka berkata, andai kata dia berkata, Aku tidak pernah menyembah kecuali Allah saja. Tapi aku berdoa ini kepada mereka dan doa ini bukanlah ibadah. Mereka berkata, kami meminta kepada wali-wali ini bukan sebagai bentuk ibadah. Aku hanya menyembah Allah swt semata. Dia menganggap ketika dia datang kepada wali-wali tersebut, berdoa kepadanya, berbentara kepadanya bukan ibadah. Kata mereka ibadah adalah menyembah Allah swt semata. Dan kalian perbuat ini bukan ibadah. Doa ini bukan ibadah. Kami meminta kepada mereka bukan ibadah. Karena kami meyakini hanya Allah sebagai pencipta. Dan itulah makna ibadah. Menurut mereka. Kalau mereka meyakini hanya Allah pencipta, hanya Allah berhak disembah, itulah ibadah. Tapi meminta kepada wali-wali ini bukan termasuk ibadah. Maka jawab, fakul lahu. Jawablah kepadanya anta tuqirru anna Allah aftarada alaika ikhlas al-ibadah. Bukankah kamu yakini bahwasanya Allah merintahkan engkau mewajibkan bagimu untuk mengikhlaskan ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala semata? Wa huwa haqqu alaik. Bukankah itu hak Allah atasmu? Fa innahu la ya'rifu al-ibadah wa la anwa'aha. Fabayyinha lahu biqaulik. Maka ketahuilah sesungguhnya dia tidak mengerti apa itu ibadah. Maka terangkan kepadanya Jelaskan kepadanya dengan firman Allah SWT, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Katakan kepadanya bahwa doa itu adalah merupakan ibadah. Karena itulah Allah memerintahkan kita untuk meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Menunjukkan doa itu ibadah. Allah katakan, Udu'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian. Tadarruan wa khufyah dengan merendahkan dia dengan suara yang perlahan innahu la yuhibbul mu'tadin karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam surah Al-A'raf ayat 25 Allah mengatakan di sini doa adalah merupakan ibadah ud'u rabbakum mintalah kepada Tuhan kalian fa idza alamtahu bihadza faqul lahu jika engkau telah beritahukan ini kepadanya katakan kepadanya hal alimta anna hadza lillah Apakah engkau mengetahui ini ucapan Allah SWT berdoalah kepadaku adalah merupakan ibadah? Fala buddan yaqulu na'am. Pasti dia akan katakan ya berdoa kepada Allah itu adalah ibadah. Wad doa umukhul ibadah dan doa itu adalah merupakan otaknya ibadah. Fakul Jika dia telah meyakini bahwasanya doa itu ibadah, idza aqrarta annahu ibadah wa da'awta Allah lailan wa naharan khaufan wa tama'an. Jika engkau telah meyakini bahwasanya doa itu ibadah dan engkau berdoa kepada Allah pada siang hari maupun malam hari dengan rasa takut dan rasa harap. Thumma da'awta fi tilkal hajah nabiyyan aw ghayrahu hal asyrakta fi ibadatillah ghayrah. Kemudian engkau doa juga, meminta juga kepada nabi kepada selain nabi bukankah maknanya engkau telah menyimpangkan, memberikan, menyekutukan Allah SWT dalam ibadah karena engkau berdoa kepada selainnya? Fala buddan yaqul na'am. Pasti dia akan mengatakan ya. Jadi syubhat mereka, mereka mengatakan aku berdoa, aku meyakini uh, yakni aku hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meminta kepada wali-wali ini bukan ibadah kata mereka. Berdoa kepada mereka bukan beribadah. Beristighatsah kepada mereka bukan beribadah karena yang mereka pahami ibadah adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemahaman yang sempit, ibadah adalah meyakini Allah sebagai pencipta. Dalam pemahaman yang sempit, ibadah adalah meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan memberikan rezeki. Sehingga mereka menganggap doa bukan ibadah. Katakan, kalau begitu untuk apa Allah katakan ud'u rabbakum? Berdoalah kepada Rabb kalian. Apakah Allah SWT memerintahkan kita yakni suatu perbuatan yang bukan ibadah kepadanya? Ini ibadah kepadanya. Dia yakin jika dia yakini doa itu ibadah, maka jawablah bahwasanya kalau itu ibadah tidak layak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in berkata yakni Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala jika dia telah mengerti jika dia telah menerima bahwasanya doa kepada selain Allah adalah kesyirikan tapi dia berkata aku tidak pernah berdoa kepada nabi tidak pula kepada selain nabi tapi apa yang keperbuat ini bukanlah dalam bentuk doa tapi hanya dalam bentuk meminta syafaat saja kepada nabi nah, apakah kami ingkari syafaat nabi ini syubhat lainnya mereka mengatakan bukankah Allah SWT menjanjikan kepada nabi syafaat kami datang kepada Nabi minta syafaatnya. Ya. Dimasukkan subat di sana. Kenapa kan harus ingkari kami? Bukankah Allah menjanjikan syafaatnya kepada Nabi? Ketika kami minta kepada Nabi, kenapa kan salahkan? Ini syubhat. Katakan kepadanya bahwa saya kami tidak pernah mengingkari syafaat Nabi. Itu syafaat yang hak yang kami terima dan ahlu sunnah harus meyakini bahwa Nabi SAW akan memberikan syafaat dan dia yang disebut dengan nama syafi' musyaffa' tapi syafaat tidak pernah dapat diminta kepada Nabi SAW ketika dia dalam keadaan meninggal tapi diminta kepada Allah SWT karena syafaat itu sebenarnya milik Allah SWT. Allah katakan kullillah syafaatu jami'an. Katakan Muhammad, syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah bumi dan langit. Maka apapun bentuk syafaat asalnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata syafaat itu milik Allah semuanya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada orang yang tidak memiliki syafaat. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi asalnya tidak memiliki syafaat. Bahkan tidak ada yang dapat memiliki syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi syafaat tidak akan dapat bermanfaat kecuali kepada ahlu tauhid. Dan adapun orang-orang yang tidak termasuk ke dalam ahlu tidak akan diberikan syafaat Rasulullah SAW. Katakan kepadanya, syafaat itu asalnya milik Allah SWT. Dan Allah berjanji kelak akan memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW. Kelak. Di hari akhirat. Tetapi ingatlah, syafaat itu memiliki syarat. Yang pertama adalah, hendaklah syafaat itu diminta kepada Allah SWT. Jangan diminta kepada selain Allah SWT. Yang kedua, hendaklah an yakunal masyfu' fihi min ahli tauhid. Orang yang akan diberikan syafaat adalah ahli tauhid, bukan daripada orang-orang yang berbuat kepada kesyirikan. Allah katakan dalam surah Al-Anbiya ayat 28, "Wala yashfa'una illa liman yartada." Allah tidak akan memberikan syafaat. Nah, dan mereka wala yashfa'una, mereka yakni orang-orang yang akan Allah berikan syafaat semisal nabi, para malaikat, anak-anak yang kecil dan para syuhada Allah katakan wala yashfa'un mereka tidak akan memberikan syafaat illa liman irtada kecuali kepada orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan pernah ridha kecuali kepada ahlu tauhid. Adapun yakni syarat yang kedua yakni Allah katakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapakah ada? Adakah orang yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Malaikat tidak akan bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah SWT. Rasul pun demikian, para wali pun demikian, orang-orang saleh. Semua mereka hanya baru memberikan syafaat ketika Allah SWT berikan kepada mereka izin. Dan syafaat ini akan diberikan izin kepada orang-orang yang ahli tauhid, bukan kepada orang-orang musyrikin. Dan ini di pada mahsyar kelak akan diberikan Allah SWT di hari kiamat. Maka janganlah kita minta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal karena syafaat milik Allah SWT. Tapi mintalah kepada Allah SWT agar Allah memberikan syafaat kepada anda melalui perantaraan ittiba anda kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Perkataan engkau bahwasanya aku ini meminta syafaat kepada Nabi, kepada orang-orang saleh. Perkataan ini pula yang dikafirkan oleh Allah SWT ketika orang-orang musyrikin mengatakan hal yang serupa. Ketika mereka mengatakan wa yaquluna haula syafa'inallah. Yang kami minta ini yang kami puja ini sebagai perantara kami pemberi syafaat kami di sisi Allah SWT. Allah kafirkan mereka semua. Orang-orang musyrikin yang menganggap patung-patung yang mereka sembah sebagai pemberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kafirkan mereka semua. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia telah mengetahui bahwa ibadah itu haruslah milik Allah SWT semata, nggak dapat diberikan kepada selain Allah SWT, maka dia akan dapat mengetahui bahwasanya dia telah tergelincir dalam pemahaman yang salah dalam beragama. Insya Allah Taala di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan subhat-subhat lain yang mereka akan lontarkan dan bagaimana Islam menjawabnya, bagaimana Al-Qur'an Al-Karim menjawabnya. Aku qawli hadha wa astaghfirullah walakum wa wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Kita coba membaca satu SMS yang sudah masuk. <clears throat> Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh kalau kita berteman atau minta bantuan jin seandainya jin tersebut tidak minta syarat apapun? Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa ba'd. Uh, banyak sekali daripada orang-orang yang tertipu ketika mereka bermuamalah dengan jin. Dan memang jin adalah makhluk yang mudah sekali menggelincirkan manusia. Karena itu, malaikat menolak ketika mereka menganggap disembah. Kata malaikat, sesungguhnya mereka menyembah jin. Ketika Allah menanyakan, sebagaimana tadi kita bacakan, apakah mereka humkanu ya budun Apakah mereka menyembah kepada kalian? Berkata malaikat subhanak. Maksudnya kalau Allah, Kata malaikat, balkanu ya al-jinna, tapi mereka menyembah jin. Banyak sekali orang waliyadzubillah menyembah jin, mengabdi kepada jin. Allah sebutkan dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuun birijalun minal jin. Nah, sesungguhnya sebagian daripada golongan manusia berlindung kepada golongan daripada jin waliyadzubillah. Fazaduhum rahaqa, maka bertambah-tambahlah kesombongan jin. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat banyaknya orang-orang yang tergencir yakni kepada dunia klinik, perdukunan apapun namanya, apapun dalihnya, mereka itu bermuamalah dengan jin. Dan kita tidak pernah diperintahkan oleh Islam oleh Allah SWT untuk bermuamalah dengan jin dan seterusnya, minta bantuan jin. Karena itu hendaklah dihindari perkara-perkara seperti ini. Adapun nabi-nabi Allah seperti Nabi Sulaiman, Allah SWT tunduk, tundukkan kepada mereka jin. Allah tundukkan bagi bagi bagi beliau syaitan. Adapun orang-orang seperti kita dan kita tidak melihat dalam kehidupan para salafus salih, para sahabat maupun tabi'in yang mereka membuka link berhubungan dengan jin. Enggak ada Imam Ahmad mengatakan ini sendalku tolong bawakan jin, enggak pernah. Walau Imam Syafi'i rahimahullah Bahkan kebanyakan jin inilah yang membuat manusia tersesat. Banyak sekali jin yang membuat orang-orang menjadi tersesat. Dia datang kepada seorang, dia katakan, aku ini adalah merupakan Jibril, aku ini adalah merupakan Tuhanmu. Karena dia nggak pernah belajar agama, manusia nggak pernah belajar agama, kemudian dia bawa terbang oleh jin, dia melihat dirinya terbang di udara, engkau wali Allah, maka dia pun mengaku sebagai wali, mengaku sebagai nabi dan seterusnya. Nanti muncullah akun-akun, aku ini malaikat Jibril, aku ini rohul kudus, aku ini nabi terakhir, aku ini cincin nabi dan seterusnya. Ketika dia berzikir, jin mengangkat dia terbang dan seterusnya. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, e, jika engkau melihat seorang terbang di udara, berjalan di atas air, jangan katakan dia wali Allah Subhanahu taala. Sampai kau hadapkan amalannya dengan amalan sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya banyak sekali orang-orang itu dibantu jin sehingga tertipu. Orang-orang yang kebal itu dibantu jin. Bukan daripada Islam. Pahami itu bukan daripada Islam. Maka kita lihat bukan hanya kaum muslimin saja yang kebal. Dalam petunjuk-petunjukan mereka, akabat-akabat mereka, mereka tidak mempan pisau dan seterusnya. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang lain yang beragama menurut Islam. Mampu melakukan hal yang sama menunjukkan bahwa ini bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah, tapi bantuan daripada jin wal billah. Baiklah, kembali kita kita coba baca satu SMS sudah masuk. Datangnya dari Fendi di Barilang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz, saya selalu minta tolong ibu saya untuk mendoakan saya supaya selamat, murah rezeki Apakah boleh Ustaz? Terima kasih Ustaz Taib. jawabannya Bismillahirrahmanirrahim Minta doa kepada orang yang masih hidup Dibolehkan Dan itu diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Ketika Umar radhiyallahu ta'ala berangkat maksanakan eh, melaksanakan ibadah umrah berkata Rasulullah SAW la tansana ya akhi fi bisalih doaik jangan lupakan kami wahai saudaraku dengan doa yang saleh demikian juga para sahabat sebagian minta kepada Rasulullah SAW datang yakni uh, ibunya Anas Ummu Sulaim berkata ya Rasulullah ini Anas sebagai membantumu dan doakanlah baginya maka Rasulullah SAW mendoakan Allahumma akthir malahu wa waladahu barik wa fima ataitahu ya Allah Ya Allah, perbanyakkanlah harta Anas. Perbanyakkanlah anak-anaknya dan berikanlah berkah daripada harta yang kau berikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sebagian meminta kepada Rasulullah agar mendoakan mereka dan ini adalah merupakan perbuatan yang dibolehkan. Meminta kepada orang yang masih hidup untuk berdoa silahkan. Tapi kepada orang yang meninggal tidak karena nggak diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan tidak akan sampai Kalaulah itu merupakan kebaikan, pasti mereka akan mengamalkannya. Dalam kondisi yang sangat yakni darurat sekali ketika mereka dialami mengalami masa paceklik panjang, kemarau yang panjang. Umar radhiyallahu taala berangkat kepada Abbas, bukan kepada Nabi, bukan ke kuburannya. Kalaulah dia tahu bahwa seni Nabi itu lebih bermanfaat daripada Abbas, pasti dia akan minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena setelah meninggal, maka dia, ber, dia maka dia meminta kepada Abbas radhiyallahu taala anhu. Wahai Abbas, dahulu kami meminta yakni meminta yakni kepada Allah SWT melalui perantara doa Rasulnya. Maka berdoalah engkau kepada Allah SWT agar Allah menurunkan hujannya. Maka eh, Abbas mengangkat tangannya dan berdoa dan turunlah hujan. Ini menunjukkan bahwasanya kita boleh meminta doa kepada orang-orang yang hidup. Ya, meminta doanya bukan kita berperantara dengan dirinya. Kalau anda kata berperantara dengan dirinya ketika dia hidup nggak boleh. Ya Allah, dengan bentara guruku si fulan, al-alim fulan, syekh fulan, kabulkan doaku tidak pernah diajarkan. Dalam hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih, adapun riwayat-riwayat yang taif, adapun hadis riwayat yang palsu, maudhu, sebagian disebutkan oleh uh, para penulis wallahu taala alam. Kita kembali membaca SMS sambil menunggu penelpon berikutnya. Ustaz datangnya dari Darlir di Nagoya. Pertanyaannya singkat Ustaz, apa ilmu tauhid itu hukumnya wajib Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tauhid wajib dipelajari. Bahkan itu yang pertama kali wajib kita tuntut. Awal wajib ma'rifatullah. Wajib yang pertama kali wajib yang kita makhluk adalah mengenal Allah Subhanahu sebagai zat yang berhak disembah, diibadati. Jadi Seseorang tidak belajar tauhid dia akan tergelincir kepada kesyirikan. Tidak akan mungkin seorang dapat mengenal Allah SWT kecuali melalui belajar ilmu tauhid. Maka itu ilmu tauhid harus diperhatikan oleh kaum muslimin, harus dituntut oleh kaum muslimin. Mereka cari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala Kita mencoba menangkat satu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Ini dari Genta Pak, Pak RT di Genta. Pak ya, RT di Genta, silakan, Pak. Pak. Barakallahu Nah, ah, mau tanya Pak Ustadz. Ya. Jadi ada satu keluarga kalau dia pulang kampung misalnya itu suka dikumpulkan satu keluarga itu berziarah ke kubur ke makam bapaknya. Oke. Okay. Ya. Habis nah, di masing-masing anggota keluarga disuruh berdoa sendiri-sendiri memohon kepada Allah pertama tujuannya untuk memohon untuk diringankan siksa kuburnya pertama. Oke, setelah itu baca Al-Fatihah dengan tujuan uh, bukan kepada ahli kubur tapi kepada Allah dengan tu tujuan dengan harapan semoga diringankan uh, apa siksa kubur dan diampuni dosa-dosanya. Ya, itu bisa di uh, diperbolehkan nggak Ustaz? Ya. Itu, itu pertama. Aja, Pak, ya? Terakhir Ustaz, ya, ya. itu tadi kan ya. menyebut masalah jin ya. ya. Iya. Uh, mau tanya sebenarnya ada nggak sih jin kafir sama jin muslim gitu. Itu ya. aja Pak ya. Oke itu aja Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertama pertanyaan yang pertama tadi tentang masalah ziarah kubur jika kita pulang kampung kita ziarahi kubur orang tua kita kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meringankan mereka meringankan eh, ani, apa namanya berdoa agar mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala ampun dan seterusnya apakah boleh kita katakan boleh karena kita diperintahkan untuk menziarahi kuburan berkata Rasulullah SAW kuntu nahayatukum an ziaratul kubur ala fazuruha dahulu pernah aku melarang kalian untuk ziarah kubur maka kunjungilah dia fa inna tadzakirul akhirah karena menziarahi kuburan akan membuat seorang mengingat kematian dan kita diperintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian akthiru akthiru dzikra hadhi min ladzat al maut perbanyaklah mengingat yang memutuskan segala macam kenikmatan yaitu kematian antaranya dengan banyak menziarahi kuburan tetapi yang perlu dipahami di sini bahwasanya menziarahi kuburan tidak terkait dengan waktu tertentu tidak pada hari Jumat Gak ada panduan Rasulullah. Tidak ketika mau Ramadan, tidak ketika Idul Fitri, tidak ketika pulang kampung saja, kapanpun juga disunahkan ziarah. Tanpa ada batasan waktu tertentu. Kapanpun juga. Dan tidak ada keutamaan memberikan yani, tempat yang khusus ataupun waktu yang khusus dalam ziarah. Gak ada keutamaan ziarah kuburan ketika mau Ramadan. Atau ketika mau Idul Fitri. Atau ketika pulang kampung setahun sekali buat acara secara khusus. Gak ada. Tapi kapanpun juga memiliki kesempatan ziarah ziarahilah. Kemudian tentunya eh, hikmah daripada ziarah selain kembali kepada kita agar kita ingat kematian, yakni yang kedua adalah agar kita berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal. Maka boleh kita berdoa, masing-masing berdoa, tapi semuanya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan, bukan mengelilingi kuburan. Berdoalah menghadap kiblat, doakan dia agar Allah mampu dosanya, melapangkan tempatnya seterusnya. Allah maghfir Allah ampuni dia, maafkan dan seterusnya. Baca doa. Adapun uh, pertanyaan berikutnya, bolehkah kita membaca yakni Fatihah kita hadiahkan kepada yang meninggal? Kita minta kepada Allah agar diberikan hadiahnya kepada orang yang meninggal. Dalam perkara ini tidak pernah kita dapati daripada para salafus saleh yang mengamalkannya memberikan bacaan Fatihah ataupun semisalnya seperti Quran kepada orang-orang yang telah meninggal walaupun ada yakni pendapat di kalangan sebagian daripada ulama-ulama terdahulu, tetapi dalam masalah ibadah kita memiliki panduan apapun bentuk ibadah jika tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia akan tertolak. Karena itu lebih baik ketinggalkan Wallahu taala alam. Kalau itu kebaikan, pasti para sahabat akan mendahului kita. Pasti para tabi'in akan mendahului kita. Pasti para ulama sebesar Imam Syafi'i rahimahullah akan mendahului kita dalam mengamalkannya. Wallahu taala alam. Tapi cukup didoakan saja. Itu pertanyaan yang pertama. Adapun yang kedua mengenai masalah jin, apakah bangsa jin itu ada yang muslim dan ada yang kafir? Iya, karena Allah menyebutkan uh, hal demikian dalam surat jin. Kunna tara'iq qidadak. Berkata jin, kami memiliki jalan yang ber, yang banyak-banyak. Wa anna minna salihun wa minna dun dzalik. Dan kami ada yang saleh, ada yang tidak. Ya. Jadi ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslimnya pun sama seperti kita. Ada yang muslimnya itu ya yakni pelaku maksiat ada yang muslimnya taat persis sebagaimana manusia nggak ada bedanya ada yang dia lalai yang tidak salat berbuat maksiat ada yang dia taat ada yang alim ada yang awam sama sebagaimana kaum muslimin. Orang kafir pun sama dengan bangsa jin yang kafir. Ada orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari Allah, maka jin pun demikian. Ada jin yang menyuruh kepada kafiran, ada yang jin dan pokoknya apa yang ada pada eh, manusia ada pula pada bangsa jin. Kecuali para nabi itu hanya pada manusia saja, tidak ada pada bangsa jin. Tapi mengenai agama, bahkan bahasa. Apa yang kita miliki, bahasa yang kita miliki juga dimiliki oleh jin. Tidak Tidakkah kita melihat kadang-kadang orang kesurupan dia berbicara bahasa Inggris, padahal dia nggak pernah belajar bahasa Inggris, berbicara bahasa Arab, dia nggak pernah belajar bahasa Arab dan seterusnya. Bahasa Karu, bahasa Batak, Lihat orang-orang kesurupan di Karo sana. Ini menunjukkan mereka memiliki bahasa yang sebagaimana kita. Mereka memiliki kendaraan sebagaimana, kita dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Kita coba mengangkat satu penelpon sudah masuk kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Abu Sarah. Di mana Pak? Nah, Ustadz mau tanya, uh, jadi biar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti kira eh, kira-kira apa sunahnya ya Taip. itu aja pak uh, ya ah, dan doanya juga kepada Allah uh, apa gitu terus uh, saya mau tanya apakah Rasulullah mengajarkan uh, kepada kita ketika selesai sholat uh, mayit itu ada doa bersama imam syukron Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Bagaimana cara kita mendapat syafaat Rasulullah SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas dengan mengikuti beliau. Karena dalam hadis-hadis yang kita pahami, dalam hadis sahih Muslim, yang tidak mengikuti beliau, tidak mengikuti cara beliau, itu tidak akan diberikan syafaat. Dalam sahih Muslim dikatakan, kelak akan ada sekelompok daripada umatku yang mereka dihalangi ketika mereguk telaga di padang mahsyar. katakan ya Allah mereka umatku. Mereka umatku berkata ketika itu Allah SWT Ya Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ini menunjukkan orang-orang yang mengada-ada cara beragama yang tidak pernah Rasulullah ajarkan, tidak pernah Rasulullah buat. Mereka bukan termasuk orang-orang yang akan diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti sunnahnya. Di antaranya memperbanyak selawat kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam di antaranya yakni membaca doa setelah azan. Bagaimana kata Rasulullah SAW yang mendengar azan Kemudian dia mengulangi apa-apa yang dikatakan muadzin. Setelah itu dia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'ati tamma sampai akhirnya kata beliau halat lahu syafaat yaumul qiyamah. Akan kuberikan baginya syafaatku di hari kiamat. Yang paling jelas, jika Anda mengikuti yakni Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW, pasti Anda akan menjadi orang-orang yang diberikan syafaat Rasulullah SAW. Tapi jika Anda menentang cara beragama Rasulullah SAW, cara ibadah Rasulullah SAW, maka Anda tidak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagai pertanyaan terakhir, Ustaz, Uh, Ustadz ada SMS ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz apa yang harus Anda lakukan jika orang tua Anda Nasrani dan di saat Natal Anda mau telepon salah dan tak nelpon juga salah Mohon penjelasan karena kalau Anda telepon mesti ucapkan selamat Natal Ustadz demikian Bismillahirrahmanirrahim uh, Akidah jelas Perkara toleransi dan beragama jelas sekali Bahwa toleransi dalam beragama bukan kita memberikan ucapan-ucapan tahniah kepada orang-orang kufar dan itu ada fatwa sampai sampai fatwa ya ada mengeluarkan nggak boleh mengucapkan kata-kata seperti itu tahniah kepada orang-orang kufar semisal orang tua kita sekalipun maka teleponlah kapanpun juga malam hari siang hari jangan bertepatan hari itu ditelepon dia kalau bertepatan pada hari tanya tanyakan bagaimana kabarnya apa beritanya dan seterusnya kenapa harus anda mengucapkan selamat hari ini dan seterusnya itu sebenarnya saya melihat adalah merupakan yakni teknis saja bagaimana caranya Anda berkomunikasi dengan orang tua Anda. Tidak harus tepat ketika jam 12-nya, ketika hari hanya. Silakan malamnya, siangnya. Tanyakan beritanya, kabarnya, segala macam. Jangan tanyakan tentang agamanya. Apalagi memberikan tahniah kepada agamanya. Karena ketika Anda memberikan tahniah kepada agamanya, berarti di sana ada tanda kerituan Anda kepada agamanya. Kalau Anda akan mengatakan toleransi, ini bukan toleransi dalam Islam. Lakum dinukum walidin. Dalam Islam, Toleransi kita dalam Islam adalah kita tidak akan paksa orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. La ikur hafid. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kata bayan rusul minal ghayid. Telah nyata petunjuk daripada kesatan. Kita nggak paksa orang-orang kufar untuk masuk ke dalam Islam. Bukankah para sahabat ketika diutus Rasulullah SAW tidak paksa mereka, nggak mau masuk Islam nggak apa. Mereka berjizya, mereka dalam keamanan kaum muslimin. Harta mereka dijamin aman, agama mereka tidak diganggu, rumah ibadah mereka tidak akan diganggu. Enggak ada paksaan dalam agama. Tapi bukan maknanya toleransi dalam agama Anda ikut dalam acara-acara kebatilan mereka, acara-acara kemungkaran mereka. Allah taala alam.